Wasalisuha masu di adamiyin Au mahalikatihi Walau lima yetin au sohirin Kubulan kana alfarju au duburan Mutasilan au maktuan Illa makuti afil khitan wana kidu minatubur multakol manfat Wa min kubul mar'a multakol syufraihima Syufraiha aral manfat La ma wara'ahuma Kama hali kitaniha Naam yundabu al-wudu'u min masjid nahwil anah wa batinil aliyah wa unsayain wa sya'ri nabat wa sa'rin nabata fawqa zakarin wa asri fakhdin wa lamsi sahiratin aw wa amradin wa abrasin wa yahudin wa min nahwi fasdi wa min nahwi fasdin wa nadharin bi syahwatin walau ila mahramin wa talaffuzin bi maksiyatin wa ghadabin wa ghadabin wa hamdi mayyitin wa masihi wa qasi zafrin wa syaribin wa halqi ra'sihi wa kharaja bi adamiyin farjil bahima idla yashtahi wa min thamma jaza an-nazaru ilaihi lipat nikafin dikaudi sallallahu alaihi wasallam man masa farjahu wa fi riwayatin man masahu zakaron fal yatawadda wa batnul kaf huwa batnul rohatain wa batnul asabi'i wal munharifu ilaihima inda intibaki ma ayasiri hatta hamulin duna ru'usil asabi' wa ma bainahuma wa hafil kaf بسم الله al الرحيم wal تعلم wa nafa wa والنفع bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa thalithuha dan yang ketiga daripada nawakidul wudu ini masih dalam pembahasan nawakidul wudu kemarin sudah diterangkan sudah jelaskan dua masalah daripada perkara yang membatalkan wudhu tinggal dua lagi yang ketiga ini yang akan dibahas yaitu apa wasali suha dan yang ketiga daripada nawakidul wudhu masu farji adamin memegang kemaluan anak adam manusia maksudnya au mahalikot ihi atau tempat terputusnya itu farj tempat terputusnya daripada kemaluan. Walau limayitin walaupun untuk mayit. Walaupun kemaluannya mayit. Au saghirin atau kemaluan anak kecil. Kubulan kanal farju au duburan baik itu faraj kubulan jalan depan kanal farju adanya itu kemaluan au atau jalan belakang muttasilan baik menyambung au maktuan atau terputus illa kecuali makuti afil khitan sesuatu yang dipotong fil khitan jadi yang ketiga daripada perkara yang membatalkan wudhu yaitu memegang kemaluan. Memegang kemaluan anak Adam yaitu maksud apa? Manusia. Adapun binatang, adapun yang lainnya selain daripada manusia berarti itu tidak dikatakan membatalkan. Intinya berarti sini pembahasan memegang kemaluan itu membatalkan wudhu. Atau di sini dikatakan mahalikot ihi au mahalikot ihi. Ini maksud mahalik mahalikot ihi itu apa? Mabasyarat husikin bilkot i, yaitu yang terkena pisau yang menyambung dengan pisau ketika dipotong e, bekas potongannya seandainya seandainya dipotong bekas potongannya itu yang masih menyambung dipegang itu juga membatalkan wudhu Walau lima yitin walaupun miliknya mayit. Ketika memandikan mayit, kepegang masalah. Ya dengan tanpa disengaja. Karena kalau megang dengan sengaja hukumnya haram walaupun itu memandikan mayit. Harus bisatir ketika memandikan mayit. Seandainya kepegang, dia mempunyai wudhu, batal wudhunya. Batal wudhunya almas orang yang megang. Adapun mayit tidak batal wudhunya. Walaupun seandainya mayit sudah diwudhui, wudhunya mayit tidak akan batal. Seandainya dia ya lain jenis ya kalau kalau sama jenis jelas tidak batal. Di sini dikatakan walau lima yitin walaupun untuk mayit memegang kemaluan mayit juga membatalkan wudhu. Ausogirin walaupun anak kecil Walaupun kemaluan anak kecil dipegang batal wuduknya. Ini khususnya ibu-ibu atau perempuan yang memandikan anak kecil bayi. Ya, ketika memandikan menceboki kan memegang kemaluannya. Seandainya dia punya wudhu ya batal wudhunya. Walaupun dia masih kecil, walaupun sama jenis. Karena di sini intinya bukan lain jenis atau bukan karena syahwat yang penting di situ memegang kemaluan itu membatalkan wudhu. Dalam keadaan sengaja atau dalam keadaan lupa, dalam keadaan kehendak sendiri atau dalam keadaan terpaksa. Jika memegang kemaluan berarti membatalkan wudu Walaupun itu kemaluan anak kecil. Kemudian di situ dikatakan kemaluan itu yang mana? Gubulan, kanal farju, jalan depan itu adanya faraj, auduburan atau jalan belakang. Sama jalan depan dan jalan belakang itu dikatakan membatalkan wudu Nanti mana saja jalan depan itu, mana jalan belakang? yang dikatakan membatalkan itu mana yang dipegang nanti sebentar lagi. Mutasilan baik menyambung masih menyambung berarti masih mutasil ya bisyahs ya masih nyambung dengan seorang tadi au maktuan atau terputus atau terputus seandainya terjadi ya kecelakaan atau apapun terputus dakarnya dipegang waktu terputus apa membatalkan wudhu dilihat kalau masih tetap namanya, seandainya orang melihat, oh ini kemaluan, dipegang batal wudhunya. Kalau sudah tidak ada namanya, seandainya hancur sudah, Apa ini? Ya setelah diproses sama dokter ternyata oh itu kemaluan. Cuman ketika dipegang nggak tahu, nggak ada namanya, sudah hancur sudah. Apa dikatakan batal ketika memegangnya? Tidak membatalkan. Kenapa? Karena sudah tidak dinamakan dakar lagi. Illa makuti afil khitan kecuali yang dipotong di dalam khitan. Ketika ada seorang lelaki atau perempuan di khitan, ya bekas khitanannya itu kulit berarti itu kan. Apa itu dipegang membatalkan wudhu? Tidak. Itu tidak dikatakan membatalkan wudhu ketika memegang bekas potongan daripada khitan. Kemudian Tadi dijelaskan lagi lebih luas lagi, seandainya tadi kan dikatakan memegang kemaluan anak Adam itu membatalkan wudhu ya. Apakah harus milik orang lain? Tidak. Baik miliknya sendiri atau miliknya orang lain. Ya ketika dia memegang kemaluannya sendiri juga batal wudhunya, bukan harus kemaluan orang lain. Dan di sini kurang tidak dijelaskan. wasawankan Amin, nafsi amla. Seandainya yang dipegang miliknya sendiri atau bukan tetap batal sama saja. Baik asli atau zaid, cuman zaidnya tadi itu kalau tambah itu menyerupai daripada yang asli dan masih beramal. Ya, masih bekerja, bisa keluar kencing ataupun kalau tidak bisa keluar kencing masih serupa dengan yang asli itu dikatakan membatalkan juga. Lain dengan halnya daging tambah. Bukan kemaluan memang daging tambah ya, daging tambah apa dikatakan batal ketika megangnya? Tidak. Tumor. Ya, tumor. Ya seperti, seperti tumor. Ya tumor seandainya ya keluar daging tambah gitu. Kemudian tadi kan dikatakan memegang kemaluan anak Adam. Jalan depan atau jalan belakang? Yang dikatakan jalan depan dan jalan belakang ini mana yang dipegang ketika membatalkan? wanagi nagidu minad duburi multagal manfat Wa min guburil mar'a multaga syufraiha alal manfat la ma wara'ahuma kama halli khitaniha. Dan yang dikatakan membatalkan wan nagidu dan yang membatalkan minad duburi daripada dubur jalan belakang multagal manfat yaitu bertemunya atau bi, e, bertemunya daripada lobang. Maksudnya pinggiran daripada lobang dubur. Jadi bukan semuanya dikatakan pantatnya apa itu dikatakan batalkan bukan yang membatalkan itu lobang daripada duburnya, pinggirannya. Kalau dicontohkan di sarah-sarah itu seperti seandainya kresek kan lobang, pinggirannya kresek di atasnya itu itu yang dikatakan multagol manfaat. Asalnya kan lobang, kemudian ditutup gitu ya. Jadi lobang itu karena ada pinggiran-pinggiran kan. Nah, pinggirannya itu yang dipegang dikatakan batalkan. Kalau lobangnya tidak kena berarti kan. Kalau megang lubangnya ya tidak kena. Maksudnya apa? Pinggiran daripada lubang. Itu yang dikatakan batalkan. Kalau bahasanya biasanya bibir bibir dubur gitu ya. ya. Bibir dubur gitu. Wa min gubulil mar'ah adapun dari jalan depannya perempuan yang dikatakan membatalkan itu apa? Multaga syufraiha alal manfat. Yaitu bertemunya dua bibir daripada perempuan alal manfat Dua bibir kemaluan maksudnya alal manfaat yaitu di atas lubangnya sama. Kalau dicontohkan ya sebagian kitab seperti eh, apa ini? Seperti memutarnya berputarnya bibir daripada mulut. Ya, dicontohkan al ini bi ihatatas syafataini bil fam, yaitu mutarnya berputarnya bibir daripada daripada mulut. Jadi ya, itu yang dikatakan batalkan. Cuman di sini nanti ada perbedaan ada perbedaan pendapat antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Imam Ibn Hajar mengatakan multaga sufraiha bukan semuanya. Nah, kalau kita lihat bibir ini, kan ada bibir yang langsung menyambung dengan lobang, ada yang di atasnya. Nah, kalau Imam Ibn Hajar mengatakan bukan semuanya sufraiha, bukan, cuman yang ujung daripada lobang. Ujung daripada lobang. Nanti ini di sini dari perbedaan pendapat ini akan berbeda pendapat yang dikatakan yaitu bidruha. Itu membatalkan apa ndak mahal khitaniha. Nah, yang dikatakan Imam Ibn Hajar mengatakan lobang bibir lobang yang bawah sendiri yang langsung ke lobangnya. Itu yang katakan batalkan. Adapun bibir yang atasnya ya seperti bibir manusia tuh. Ya yang atasnya itu tidak membatalkan. Ini pendapat Ibn Hajar. Kalau Imam Romli Semuanya bibir daripada kemaluan perempuan itu membatalkan. Nanti perbedaan pendapatnya itu tempat khitannya perempuan itu dikatakan membatalkan atau tidak. Nah, dari khilaf ini akan terjadi perbedaan pendapat juga membatalkan atau tidak. La mawara'ahuma tidak membatalkan mawara'ahuma sesuatu yang di belakang huma daripada multagal manfaat dan multagal syufraiha. Jadi multagal manfaat minat dubur ya atau multagal syufraiha. Selain daripada itu di belakangnya maksudnya selain daripada itu mawara'ahuma ini artinya apa? Ma ada huma. Selain daripada yang telah disebutkan berarti tidak membatalkan. Seperti apa? Aliaten kedua pantat tidak membatalkan. Kemudian ya afahid ya atau bahasanya aslul fahid, ya selangkangan itu tidak membatalkan atau pinggiran di atasnya ya, rambut yang tem, uh, yang ada uh, tumbuh rambut di atasnya itu juga tidak membatalkan. Walhasil selain daripada yang telah disebutkan tadi daripada kemaluan manu, uh, eh, jalan depan atau jalan belakang itu selain yang disebutkan berarti tidak membatalkan. Untuk laki tidak disebutkan. Laki itu yang membatalkan yang mana? Apa hasyafah saja, saja atau batu dakar semuanya? Tidak disebutkan di sini. Yang membatalkan untuk laki jalan depannya semua batu dakar. Semua daripada batang dakarnya, semuanya yang batalkan. Bukan hasyafa saja yang batalkan ketika dipegang. Semuanya. Tapi di situ lama wara'ahuma kama halli khitaniha. Ini yang ana tadi sebutkan masalah khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli di sini tempatnya khilaf nantinya. Kama halli khitaniha seperti tempat khitaniha eh khitanul mar'ah. Tempat khitannya perempuan. Ya, perempuan kan ada juga wajib khitan. Muktamad indah Syafi'i perempuan wajib khitan. Ah, yang wajib dikhitan itu apa membatalkan? Kalau menurut pendapat Ibn Hajar tidak membatalkan. Kenapa? Karena di atasnya bibir bagian atas kan itu tempatnya. Ah itu tidak membatalkan berarti ketika dipegang. Kalau Imam Romli membatalkan. Kenapa? Karena Imam Romli berpendapat semua multaga syufraiha itu membatalkan ketika dipegang. Berarti itu uh, mahal khitannya perempuan terletak di, di, di bibir daripada kemaluan. Nah ini ya? Nah, mahal khitannya di sini ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Kalau Ibn Hajar mahal khitannya ya seperti di matan ini hukumnya apa? Hukumnya tidak membatalkan. Kalau Imam Romli dikatakan membatalkan. Sudah <clears throat> berarti ini untuk pembahasan yang membatalkan sudah jelas. Cuma nanti di sini dibahas perkara-perkara yang jika dilakukan disunahkan bagi dia untuk wudhu. Tak wajib, cuma disunahkan wudhu. Ya, disunahkan wudhu. Berarti masalahnya cuma sedikit di sini. Dikatakan batalkan wudhu, perkara yang ketiga yaitu apa? Memegang kemaluan anak Adam memegang kemaluan anak Adam. Eh, megangnya dengan apa? Nanti diteruskan lagi, dipisah. Ini sebetulnya belum selesai kan? Megangnya dengan apa? Megangnya kan dengan telapak tangan. dari dijelaskan, nanti terakhir. Sebelum menjelaskan semuanya dipotong dengan perkara yang disunnahkan bagi dia untuk wudhu jika dia melakukannya. Naam yundabul wudhu'u. Ya katanya istidrak ini, istidrak suri. Yundabul wudu'u disunnahkan wudu min mashi min mashi nahwil ana. Disunnahkan wudu dari memegang semisal ana Semisal ana bulu kemaluan. Jika memegang bulu kemaluan disunnahkan wudu. Tidak batal wudunya sebetulnya. Sunnah bagi dia untuk wudu. Eh, sebelum ana mulai semuanya, di sini masalah yang akan disebutkan daripada perkara-perkara yang disunahkan bagi dia untuk wudhu di situ karena dua karena dua alasan. Semuanya nanti ini kembali kepada kedua alasan. Ada kalanya karena keluar daripada khilaf, ada kalanya karena untuk melebur daripada dosa-dosa. Seperti nanti ketika riba, ngerasani orang, habis ngerasani orang disunahkan wudhu. Untuk apa? Melebur daripada dosa. Yang lainnya kebanyakan untuk khurujan minal khilaf keluar daripada khilaf. Disunahkan bagi dia wudu disunahkan wudu min masinah wil ana daripada memegang semisal kemaluan. Sunnah bagi dia untuk wudu. Yang dimaksud dengan kema, uh, apa rambut uh, memegang nahwil ana bulu kemaluan ya bulu kemaluan yang tumbuh di atas artinya al ana itu asy'run nabit fauqat faukol farj ya, faukot uh, eh, dakar kalau laki, faukol kubulil mar'a kalau perempuan. Itu yang dikatakan ana. Eh. Cuman di situ ada rambut yang tumbuh di atas dakar. Iya. Ada rambut yang tumbuh di atas dakar. Apa itu dikatakan ana? Nah, tadi kan dikatakan min masinah wil ana, semisal ana. Loh, apa ada selain nahwil ana? Nahwi berarti ada yang lainnya kan? Yaitu la la'alla al-murad katanya di syarih. Ya, di apa? Di hasiahnya ya ana la la'allahu mungkin itu yang dimaksud nahwil ana yaitu rambut yang tumbuh di atas dakar. Itu kan juga dikatakan ana semisal ana. Bukan ana dalam segi bahasa bukan ana itu bukan bulu kemaluan. Cuman itu semisal daripada ana. Berarti tetap memegang rambut yang di atas tumbuh di atas dakar. Seandainya dakar ya di sisi atasnya dakar tumbuh rambut, dipegang rambutnya, apa dikatakan membatalkan? Tidak, sama dengan anak hukumnya gitu loh. Hah? Oh, fokus dubur. Fokus dubur. Lah, alal murad enggak? Maksudnya ya bulu kemaluan tadi kan yang tumbuh di atas kemaluan apa? Bulu kemaluan jalan depan. Yang dikatakan minahwil nahwil ana uh, yang tumbuh di atas dubur. Kan di atas dubur itu juga ada rambut. Itu sama. Ketika megangnya ya apa? Ya tidak batal juga sama seperti ana. Ya maaf. Gitu. Tapi disunahkan tetap ya. untuk wudhu Ya. Bukan anah tapi nahul anah itu. Ya. Kemudian selanjutnya yang disunahkan bagi dia ketika megangnya disunahkan wudu wabatinul al wabatinil aliyah. Hah? biji Wabatinil aliyah dan bagian dalam daripada aliyah apa e, pantat kedua pantat. Ketika mereka memegang kedua pantatnya apa dikatakan batalkan wudhu? Tidak, cuman disunahkan bagi dia untuk wudhu. Disunahkan bagi dia untuk wudhu. Kemudian wal saya ini kedua telurnya. Ya. Kedua daripada telurnya Ketika dipegang apa membatalkan wudhu? Tidak membatalkan wudhu, cuman disunahkan bagi dia untuk wudhu. Kenapa? Khurujan min khilaf. Karena Imam Malik, madhab Malikiyah memegang unsayain itu membatalkan wudhu. Ya, berarti keluar dari barang khilaf Malikiyah. Wasya'rin nabata fauqa dzakar. Nah ini, ini dimasakan. Ini sudah masuk anah ini katanya. Wasya'rin yaitu rambut nabata yang tumbuh fauqa dzakarin di atas dakar. Ini sama dikatakan anak. Di, ketika memegangnya apa batal wudunya? Tidak. Cuman disunahkan bagi dia untuk wudu ketika memegangnya. Kemudian wa aslu fakhidin. Asal usul daripada fakhid. Apa ini? Pangkal daripada paha ya, paha atau selangkangan. Itu juga dikatakan E, e, tidak membatalkan wudhu, cuma disunahkan bagi dia wudhu. Kenapa? Karena ada hadis, walaupun maudhu, ya, hadis maudhu, man masada karahu auruf ghaihi. Barang siapa megang dakarnya auruf ghaihi. Ini ruf ghaihi bi dhammil ra wa bil fa al mu'jamah aslu fakhidhi. Faliyatawadda. Barang siapa memegang dakarnya dan memegang rufai yaitu aslu fakhidaihi faliyatawadda. Ini ra wal fa bidhammir ra wa bil fa'il mu'jamah rufghaihi Wa inna ma huwa min gauli urwah Itu pendapat daripada urwah Karena itu keluar daripada khilaf urwah Yang mengatakan membatalkan ketika memegang aslu fakhidai Disunahkan bagi dia untuk wudhu Walam si sagiratin Memegang anak kecil perempuan Anak kecil perempuan layustaha Anak kecil perempuan yang belum ya disenangi, ya belum syahwat ketika megangnya masih kecil, anak umur 2 tahun megang perempuan, ya kemaluannya anak perempuan, eh, apa ini memegang perempuannya. Jadi perempuan belum balik, belum eh, balagha hadun yustaha, belum sampai umur yang bisa memegangnya dia bisa syahwat ketika melihatnya. Dipegang, anak kecil masih 2 tahun, tidak batal wudunya. Karena dikatakan batalkan wudhu itu apa? Memegang perempuan yang sudah disenangi. Nah, kalau ini tidak masih dua tahun kok. Ya apa hukumnya? Tidak batal wudhunya, cuman disenangkan bagi dia wudhu. Kalau istaha. kalau sudah disenangi walaupun umurnya masih kecil, cuman dia bongsor masalah gede, dipegang, ya batal wudhunya. Wa amrat ukuran urfan itu umum. Ya. Jadi bukan ukuran pribadi, ukuran umum. Terus Wa amrat memegang amrat. Amrat itu karena mutlaknya ayat aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Nisa kan berarti mutlak itu. Perempuan lah kecil atau besar atau apa hatta bayi. Nah, malah di situ ada walaupun mahram itu ya. Walaupun mahram. Walaupun mahram disunahkan untuk wudhu itu. Oh, kenapa? Karena mutlaknya ayat aula mastumun nisa, mayu sama nisa sudah disunahkan untuk khuruj minal khilaf. Terus. Kemudian diteruskan yang disunahkan untuk wudhu yaitu apa? Wa amrat, memegang amrat. yaitu seorang lelaki yang sudah seharusnya tumbuh rambut cuman dia tidak eh, tumbuh jenggot, dia tidak tumbuh jenggot. Seharusnya dia sudah uh, orang yang belum e, yaitu satu umur yang dia belum tumbuh jenggot ya amrot itu di sini dibedakan apakah harus amrot hasan ataupun walaupun tidak hasan apakah harus dia ganteng atau tidak ya di situ ada ulama yang mengatakan harus hasan ya ada yang mengatakan ulama tidak harus sing penting amrot ya berarti ketika memegangnya disunahkan bagi dia untuk wudhu tidak batal wudhunya sebetulnya cuman disunahkan untuk wudhu ketika memegang amrot Kemudian karena ada hadis itu menharaka rijlahu ila amradin faqad la kan itu. Siapa orang menggerakkan tangannya atau kakinya kepada amrad walaupun dengan cara megang dengan syahwat itu berarti dia telah berbuat kaum Lut. Seperti kaumnya kaum Lut. Faqad la ta. Ah. Eh. Wa abros ketika memegang abros orang yang kena penyakit belang ketika memegangnya disunahkan bagi dia untuk wudhu. Wa Yahudi, ketika memegang orang Yahudi. Atau mungkin takut nular. Ya mungkin bukan karena takut nular, jadi supaya uh, kita betul-betul menghindari daripada orang-orang yang kafir. Hah? Karena nazar ila wajhil kufur, wujul kufar, memandang ke wajahnya orang kafir tadi itu juga silgalab termasuk sebab dari uh, hati menjadi keras itu. Nah, apalagi megang, ya, nggak usah akrab lah sama mereka. Nah, sekedarnya aja. Nah, anggap untuk darurat aja kalau hubungan berdagang atau apa, tapi jangan akrab sama orang-orang kufar. Nah. Wa min nahwi fasdin dan dari bara semisal fasad. Fasad itu e, yaitu mengeluarkan darah seperti candok cuman dari dahi. Dari dahi. Nana tanya sama Abdul itu fasad mengeluarkan darah seperti canduk cuman dari dahi. Itu dikatakan fasad. Itu juga ketika fasad disunahkan bagi dia wudhu. Wa nadharin bi syahwah, melihat dengan syahwat. Melihat apapun dengan ya, syahwat disunahkan. Kalau itu berarti eh, karena memang ada khilaf kan. Nah. jadi ada sebagian ulama menyatakan mengendarah keluarnya darah dari tubuh itu itu membatalkan wudhu keluarnya darah dari tubuh membatalkan wudhu disunahkan untuk khuruj min khilaf indah ba'dul aimah ar-ru'af itu kan membatalkan wudhu semuanya dalam sayalan membatalkan wudhu dari Imam Malik iya. hanafi ya. Hanafi dari Imam Abu Hanifah nah. Wanazarin bishahwah melihat dengan syahwat itu juga membatal, uh, tidak membatalkan wudhu, cuma disunahkan bagi dia untuk wudhu. Walau ilah mahromin, walaupun melihat dengan syahwat kepada mahromnya sendiri, hmm. itu juga dikatakan disunahkan bagi dia untuk wudhu, walaupun tidak batal wudhunya sebetulnya. Nador sih ya, bukan mas. Ya. Nador aja, kalau bishahwah disunahkan wudhu. Kemudian watalafudzin bimaksiatin. Ini, ini ini mungkin termasuk untuk mengampuni dosa itu. Iya, takfirul khotaya. Takfirul khotaya. Watalafudzin bimaksiatin dan melafatkan dengan lafat maksiat. Itu juga disunahkan bagi dia untuk wudu. Wa ghadabin. Ya, karena marah. Karena marah karena di situ ada hadis disunahkan bagi dia wudu karena sabda Nabi innal ghadab minasyaitan wa innasyaitan minan nar wa ma tudfi'un nar bil ma tudfa'ul nar bil ma fa in ghadaba ahadukum falyatawadda sungguhnya marah itu dari setan dan sungguhnya setan dari api diciptakan dari api dan hanya saja dimatikan itu api dengan air maka kata Rasulullah jika marah salah satu di antara kamu sekalian falyatawadda maka berwuduklah nah ini amar lil, lin nadab. Ya, amar lin nadab. Karena itu jika marah disunahkan bagi dia untuk wudu. Wahamlu wahamli mayyitin, membawa mayit. Membawa mayit disunahkan bagi dia untuk wudu. Karena hadis juga man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit maka bagi dia mandi. Waman hamalahu dan barang siapa yang membawa mayit faliyatawadha maka bagi dia wudu. Ngambil nah, zahirnya itu hadis. Tapi jumhur menyatakan bahwa faliyatawadha itu e, eh, lugatan selia yadahu dicuci tangannya. Kenapa? Karena memegang mayit tadi itu takut mungkin ada yang menempel ada di tangannya atau apa namanya? ada yang menular gitu maka mencuci dicuci tangannya tapi yang jelas falyatawaddo bisa e, berarti wudu ka wudu isolah ya seperti wudunya salat nah kemudian diteruskan yang disunahkan wudu yaitu apa wa wa masihi memegang mayit tadi membawa mayit membawa saja walaupun tidak yubashir berarti walaupun tidak langsung ke kulitnya, membawa saja seperti membawa Al-Qur'an gitu. Nah, itu disunahkan bagi dia untuk wudu. Wa masihi memegang mayit juga uh, apa ini uh, disunahkan bagi dia untuk wudu. Karena Anda pernah dengar dari eh, beberapa, beberapa guru kita yang di sana kulitnya orang mayit itu karena dicabut ruhnya jadinya itu lemas semua kan, lemas semua. Dan itu menular. Ketika ada orang memandikan mayit ya memegang memegang kulit daripada mayit itu tubuhnya menular. Makanya orang habis mandikan mayit lemes. Hmm. Orang habis mandikan mayit kan lemes. Kenapa? Tertular dengan uh, apa badan yang tidak ada rohnya. Karena itu juga seorang solehin yang pernah berkata, kalau ada orang-orang kan kalau sudah sampai balagha martabah dia aulia itu bisa bertemu orang-orang orang-orang soleh bertemu langsung kan gitu uh, itu bertemu langsung ya Allah itu setelah bertemu ya Allah dia lemas kalau dia salaman atau apapun lemas katanya menular karena tidak ada rohnya kemudian waqasidu dufrin washaribin memotong kuku disunahkan wudu Washaribin ya memotong kuku ini sebelum memotong kuku disunahkan membasuhnya untuk memudahkan setelah memotong kuku disunahkan wudu Wasyaribin memotong kumis. Ya, memotong kumis. Itu sunahkan wudu. Wahal kirasihi mencukur rambut kepalanya juga disunahkan bagi dia untuk wudu. Nah, jadi perkara-perkara yang ada ini jika dilakukan disunahkan bagi dia untuk wudu. Sebetulnya masalahnya yang disunahkan bagi orang yang melakukan perkara-perkara ini disunahkan wudu itu sampai perkaranya 78 perkara. Ada 78 masalah yang disunahkan bagi dia jika melakukannya disunahkan bagi dia untuk wudhu. Di situ ada abiat di ana itu kalau kita lihat ada abiat disebutkan semuanya 78 itu. Kemudian kembali kepada permasalahan tadi. Mas Sufarji Adami itu membatalkan wudhu kan? Memegang kemaluan anak Adam itu membatalkan wudhu. Nah, Kemudian wa jabi adami, masu farji adami memegang kemaluan an Adam. Wa jabi adami dan keluar dari dari syarat adami yaitu anak Adam yaitu manusia, farjul bahima, kemaluan hewan. Seandainya memegang kemaluan hewan tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Idla yustaha karena tidak disenangi. Tidak ada orang senang dengan dengan dakarnya bahima kecuali orang mempunyai tabiat yang tidak selamat. Itu tidak dikatakan membatalkan. Wa min thamma jazan nadhar ilaih. Karena itu apa jazan nadhar ilaih boleh melihat kepada kemaluan bahima hewan. Kalau kita melihat kemaluan manusia haram hukumnya. Haram hukumnya kemaluannya sendiri aja makruh dilihat. Apalagi kemaluan orang lain, hukumnya apa? Haram. Lah kalau kemaluan bahima karena boleh memegangnya berarti boleh melihatnya kecuali dengan syahwat. Kecuali dengan syahwat haram hukumnya. Ya kalau urusan dengan syahwat walaupun melihat tembok dengan syahwat ya haram hukumnya. Kemudian di situ selain adami manusia bahima kan dibahas juga kalau jin gimana? Kemaluannya jin. Memegang kemaluannya jin. Katanya memegang kemaluan jin amma farjul jinni fayangulu massuhu idza tahaggaga massa farjihi. Kalau memegang kemaluan jin, kalau memang itu yakin kemaluannya jin, tidak keliru. Nah, kenal sudah dipegang kemaluan jin, ya batal juga katanya. Karena di sini kan tidak disyaratkan sah nikahnya atau tidak, lain jenis atau sama jenis kan sama. Ya, ketika memegang kemaluan jin, kalau memang benar-benar itu kemaluannya, ya batal juga batal juga. Dikatakan memegangnya itu dengan apa? Memegang kemaluan yang membatalkan bibat nikafin dengan bagian dalam daripada telapak tangan. Ligauli sallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man massa farjahu. Barang siapa yang memegang farjahu kemaluannya. Wa fi riwayah dan dalam riwayat man massa dakarahu faliyatawadda. Barang siapa yang memegang dakarnya faliyatawadda. Maka wajib, uh, wajib bagi dia wudhu. Wajib bagi dia wudhu. Ada hadis lain idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laisa bainahuma satrun wala hijabun falyatawaddha. Ya, jika afdha Uh, melangsungkan ya, memegang dengan mubasyarat langsung kulit ahadukum salah satu di antara kamu sekalian biadihi dengan tangannya ila farji kepada kemaluannya Walaisa bainahuma satrun dan tidak ada antara keduanya satrun penutup. Tidak ada di antara keduanya penutup. Ya, penutup itu ya dengan rambut atau yang lainnya. Wala hijab dan tidak ada hijab penutup dengan kain. Falyatawadda maka wajib bagi dia wudu. Nah, dari ifdha dari hadis ini al ifdha'u makna ifdha itu dari segi bahasa apa? Al masu kaf. Kenapa kok bibatnil kaf toh? Ya karena hadis itu idza afdha dalam segi bahasa, ifdha itu apa? Masul mas al masu bi batnil kaf yaitu memegang dengan bagian telapak eh, bagian dalam. batnul kaf, apa itu batnul kaf? Nah, sekarang apa itu batnul kaf? Apa untuk jari-jarinya saja atau telapaknya saja? batnul kaf batnur rahatain. Itu bagian dalam daripada rahaten Ini rahatain. Telapak tangan selain jari-jari itu rahaten. Kemudian wabatnul asabi. Yang dikatakan batnul kaf itu selain batnul rahaten juga batnul asabi. Bagian dalam daripada jari-jari. Wal munharif ilaihima indang tibagihima. Nah, ini untuk mengetahui bagian dalam itu yang mana wal munharif ilaihima dan bagian pinggir ilaihima kepada keduanya rahaten dan asabe indan tibagihima ketika menempelkan keduanya ma'ayasiri tahamulin bersama menekan sedikit duna ru'usil wa ma bainahuma wa harfil kaf bukan ru'usil asabe ujung daripada jari-jari Wama bainahuma dan di antara jari-jari pinggiran Waharfil kaf dan bukan juga dengan pinggiran telapak Jadi gini Kalau untuk mengetahui mana yang bagian dalam daripada kaf telapak tangan Jika kamu meletakkan kedua tangan kamu Menempelkan keduanya Ma'atahamulin yasir bersama menekan sedikit Yang tidak kelihatan itu dikatakan batinul kaf yang tidak kelihatan itu yang dikatakan batilul kaf dan dikatakan membatalkan ketika memegang dengan itu. Itu yang dikatakan uh, batilul kaf. Ma'atahamulin yasir. Kalau terlalu menekan, takutnya malah yang seharusnya masuk kepada batal. Karena itu tekan sedikit aja. Selain apa? Ibhamen. Kalau kedua ibu jari lain karena ini buka kalau ente tempelkan gini yang untuk ibu jari buka karena itu menempelkannya dengan cara seperti ini. Nah, ini yang tidak kelihatan berarti itu batin. Berarti selain dari batin yang tidak kelihatan apa? Ujung jari kelihatan kan? Kalau ujung jari kelihatan, berarti itu apa? Dikatakan batal kan? Gak megang dengan itu tidak batal. Pinggiran daripada jari-jari kelihatan. Oh yang kelihatan berarti tidak batal. Pinggiran daripada telapak tangan juga tidak batal. Nah, yang dikatakan batalkan memegang dengan apa ini telapak tangan itu yang dimaksud dengan telapak tangan. Di situ ada masalah lah. Seandainya tidak ada telapak tangannya sama sekali, sama semua. Gimana? Tidak membatalkan dengan memegang apapun. Tidak ditakdir, tidak di apapun. Selain dengan permasalahan dalam wudhu. Kalau tangannya tidak ada mirfaknya sama sekali, tidak ada uh, sikut, tangannya dia tidak punya sikut. Ya apa ini wudhunya? Wajibnya sampai mana? Ditakdir, diperkirakan. Kira-kira umumnya uh, sikut itu sampai mana? Kalau untuk masalah ini tidak dikira-kirakan. Terus siapa? Ya tidak batal dengan apapun dia memegangnya. Kalau kebalik, yang seharusnya telapak tangan di belakangnya, yang bagian punggung di bagian telapak tangan. Ini pernah Ibn Hajar ditanya di fatwanya, dia menjawab tidak batal dipegang dengan apapun. Dengan bagian kan bagian dalamnya kebalik sekarang di bagian punggungnya. Megang gini tidak batal karena bukan bukan telapak. Megang tidak ada telapaknya, tidak batal dua-duanya. Ini pendapat Ibn Hajar di dalam tufahnya ketika dia ditanya. Yes. Uh, itu ada dua hadis sebenarnya. Hadis pertama man massa dzakarahu falyatawadda yang memegang kemaluannya dia wajib wudu. Hadis ketujuh kedua Nabi ditanya tentang seseorang yang memegang zakarnya. Nabi menjawab mahu wabid bid'atu mingkah Itu adalah bagian daging daripada kamu. Sama aja dengan megang telinga, megang hidung, tak batal berarti. Nah, di sini terjadi khilaf. Kalau Imam Abu Hanifah melihat hadis yang kedua ini lebih kuat daripada hadis man masadakal fala tawaddu karena itu memegang kemaluan tidak batal. Kalau jumhur Imam Syafi'i menyatakan antaranya adalah batal. Kusimana men uh, e, hadis tentang innama huwa bid'atu minka. Nah, di situ ada beberapa takwilan antaranya hadis itu mansuh. Dulu di Islam yang awal-awal Islam begitu memang enggak batal, tapi akhirnya dinasakh dengan man masadzakarahu falyatawadda. Ya Abu Hanifah tidak batal. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Miknya taruh situ. Kalau ada yang perlu ditanyakan diangkat tangannya. Kulwahid labut indu kitab. Ya, Fathul Mu'in. Kemudian Riyadus Salihin. Tafsir Jalalain. Ya. Kalam Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Udah nggak ada yang perlu dibahas. خلاف بين المذاهب بعضهم حتى الظاهر يمشي بالظاهر المس بالظاهر عند أحمد عجيب اتفقوا على أن man massa farjahu bi udwin min a'dha'i ghaira yadihi la yantaqid wudu'uhu wa ikhtalafu fi man massa dhakarahu bi yadihi faqala Abu Hanifah la yantaqid wudu'uhu mutlaqan hmm. ala ayyi wajhin kan wa qala Syafi'i yantaqidu bil mas bi batinil kaffi duna zahirihi min ghairi ha'ilin sawan kana bi syahwa aw bi ghairiha wal masyhur inda Ahmad annahu yantaqidu bi batini kaffihi wa bi zahirihi. Hmm, Imam Ahmad lebih lebih ketat dari Imam Syafi'i gitu. Warrajih madhab Malik in massahu bi syahwa intaqala wa illa fala. Ajib. Ah, kemudian masa farji ghairihi itu juga khilaf. Ini juga untuk ibu-ibu atau anak perempuan yang nyeboki hmm. Siapa? anak kecil. Ada yang mengatakan tidak batal Madhab yang lain. Iya, madhab ghair Syafi'i. Ghair Syafi'i. Ghair Syafi'i. أما مس فرج غيره فقال الشافعي وأحمد ينتقد وضوء الماس صغيرا كان الممسوس أو كبيرا حيا أو ميتا وقال مالك لا ينتقد بمس الصغير مالك وقال أبو حنيفة لا ينتقد بحالين مطلق تسيء kasih, misal ada orang habis kecelakaan terus kulit kemaluannya ada ada diganti pakai kulit tangannya disentuh batal apa enggak atau termasuk aurat ya. itu sebetulnya ada permasalahan yang semisal itu mirip dengan itu seandainya ada orang kerjaannya dia masalah eh, apa ini kerjaannya dia itu tanah kerja tanah ya kerja tanah sampai kan kadang-kadang kulitnya apa tanahnya itu seperti kulit sampean tidak bisa dihilangkan. Itu katanya memegangnya kalau sudah seperti tangan ketika memegangnya membatalkan wudhu. Nah, karena itu jika seandainya diganti uh, apa ya operasi plastik, operasi plastik itu sebetulnya bukan plastik ditaruh loh ya. Itu kulit sama, ya, seperti kulit. Nah, karena itu jika memegangnya tetap dikatakan membatalkan wudhu. Yeah kan ada operasi baru-baru ini siapa itu operasi plastik apa namanya daripada si perempuan yang wajahnya kena air keras itu diambilkan daripada pantat, pantat. itu uh, muskilnya itu sebetulnya bukan karena apa kalau dikatakan itu aurat kalau infisol terpisah itu juga aurat kan jadi misal rambut perempuan itu juga aurat itu, nggak boleh dilihat itu kan. Nah sekarang kalau dikatakan ada dari paha ditaruh ada di muka, ditaruh ada di muka, kulit itu aurat apa enggak? Hah? Apakah itu termasuk kulit itu aurat atau tidak gitu? Itu sebetulnya menjadi satu pembahasan satu jadi muskilah. Kifil jawab, ada enggak? Hmm. Bukan kalau batal butuhnya jelas tidak batal itu ya. Karena kalau bagi untuk kena dia sendiri atau sama-sama perempuan. Cuma ya pembahasannya sekarang aurat. Waliyahrimun nadhar illa wajihah. bagi yang menyatakan wajah tidak batal ya. Atau apa mayusamal wajah Padahal kulit bukan dari situ.